Dalam rangka amal soleh, yaitu di dalam rangka majelis ilmu. Di mana majelis ilmu ini adalah merupakan amalan yang sangat dipuji oleh Allah dan Rasulnya karena pentingnya ilmu di dalam Islam. Rasulullah SAW telah bersabda, Mayuritillahu fi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang oleh Allah hendak diberi kebaikan, dia diberi paham tentang ad yang dimaksud ad di sini yakni al-Islam. Jadi barang siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi kebaikan, dia dipahamkan tentang al-Islam. Dipahamkan tentang Al-Qur'an dan sunnah. Maka kalau Allah memberi hambanya itu harta, anak, kedudukan, itu belum tentu diberi kebaikan. Tapi itu diberi ujian bagi orang beriman. Orang beriman kalau diberi harta, diberi anak, diberi pangkat, diberi kedudukan, itu belum tentu diberi kebaikan. Tapi itu diberi uji, ujian. Ibtilah. Innama amwalukum wa cukup fitnah. Sungguhnya harta dan anakmu itu fitnah, yakni istilah iman, ujian iman. Kalau kita lulus di dalam menghadapi ujian iman dengan harta anak dan kedudukan ini, meningkatlah iman kita. Selamatlah kita di akhirat. Tetapi kalau kita tidak lulus dengan ujian harta dan iman ini, maka habislah iman kita diterkam oleh pemberian Allah tadi. Oleh karenanya, orang yang diberi harta dan anak itu belum tentu diberi kebaikan, tapi itu diberi ujian. Bahkan kalau orang kafir, diberi harta, diberi anak, diberi kedudukan, itu adab. Bukan saja ujian, itu adab di dunia. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullah ya'ayu adikam bihaya dunya wa apa engkau wa matu wa mukafirun. Kamu jangan tertarik dengan harta dan anak yang diberikan kepada orang kafir. Sesungguhnya Allah memberi nikmat harta dan anak di dunia itu untuk mengadab mereka di dunia. Sampai akhirnya ketika mereka sakartil maut mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah min Maka kalau kita orang beriman melihat kemewahan di kalangan orang kafir di negeri-negeri barat itu tidak boleh tertarik harus istiadah naudzubillah min dalik naudzubillah min dalik karena itu adab di mana letak adabnya mereka kan menikmati harta itu letak adabnya hatinya makin gelap makin jauh dari Allah SWT karena harta dan anak dan kedudukan itu digunakan maksiat digunakan berdosa besar ini kafir kalau beriman Yahudi angkat itu. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, anak-anakku, santriwan dan santriwati harus dipahami persoalan nikmat ini. Tetapi kalau diberi oleh Allah paham adin itu mesti diberi kebaikan. Ya, karena apa? Karena kebaikan itu hanya ada dalam Quran kebenaran mutlak itu hanya ada dalam Quran dan Sunnah. Di luar Quran dan Sunnah batil semua. Memang ada mengandung benar tapi bercampur dengan batil. Talbisul hak batil. Kebenaran apabila bercampur dengan batil menjadi batil. Ya, al-haq Apabila dicampur dengan batil, matematikanya sama dengan ba batil. Sama dengan kalau air, aqua, jernih, dicampur dengan air longkang. Mesti menjadi air kotor. Tidak mungkin jadi air bersih. Demikian pula hak dicampur dengan batil sama dengan batil. Nah, itu semua ajaran agama di luar Islam. Memang ada benarnya, tapi bercampur dengan batil, maka batil. Tapi kalau Islam murni benar, layak fihil batil min baini yadihi wa ma'wala min khalfih. Quran tidak didatangi kebatilan baik dari dalam muka maupun dari belakang. Bersih, murni, hak. Maka kebenaran di dunia ini hanya Al-Quran Sunnah. Jadi jangan takut-takut menyatakan begitu. Ya, jangan takut-takut. Memang Islam yang benar. Oleh karena itu, majelis ilmu di dalam menuntut ilmu ini penting sekali. Baik majelis ilmu dalam arti pengajian maupun majelis ilmu dalam arti menuntut ilmu di pondok itu sangat penting untuk memahami ilmu. Sebab ilmu din itu warisan para nabi-nabi. Innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman walakin war rasul ilma paman akhadha ini faqad akhadha bi wafir sesungguhnya para nabi tidak ada yang mewariskan din, dinar dan dirham tidak ada para nabi-nabi itu mewariskan kepada umatnya harta. Tidak ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW hampir tidak mewariskan harta kepada keluarganya. Sedikit sekali warisannya. Walakin warasul ilma. Tetapi semua nabi-nabi itu mewarisi ilmu kepada umatnya. Termasuk nabi kita Muhammad mewarisi ilmu kepada kita. Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka barang siapa yang bisa mengambil warisan Nabi itu Sungguh dia telah mengambil satu kekayaan Keuntungan Bahagian yang amat besar di dunia Ini sabda Rasulullah Oleh karena itu anak-anak sekalian para santri. Bahagialah Anda. Kalian ditakdirkan oleh Allah belajar di pondok. Karena mengambil warisan ilmu Nabi. Kebenaran Al-Quran sudah. Dengan kita memahami Al-Quran, kita mengerti mana yang benar, mana yang salah. Mana yang jelek, mana yang baik. Dengan kita memahami Quran. Itu sebabnya tolakul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Yang dimaksud ilmu di sini terutama yaitu ilmu syariah, yakni Al-Qur'an wa sunnah. Harus dipelajari. Nah, terutama untuk wanita. Wanita ini adalah seorang syair mengatakan al-ummahatu madrasatul kubro. Wanita itu adalah madrasah raksasa dialah yang menghasilkan generasi-generasi yang baik. Ya. Imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Kalau wanitanya baik, negaranya baik. Kalau wanitanya rusak, negaranya mesti rusak. Karena akan mewujudkan apa namanya generasi-generasi yang rusak. Oleh karena itu, terutama kaum wanita, sangat diharapkan untuk dapat memahami din ini. Inilah yang perlu kita sampaikan sebagai mukadimah. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau Allah akan memberi kebaikan kepada kita, mesti diberi paham ad-din. Ya. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Ya. Yufaqihu fid Barang siapa yang diberi kebaikan, apabila Allah ingin memberi bagian diberi paham adil, diberi kemauan suruh belajar agama. Lalu diberi kesungguhan di dalam mempelajari Al-Quran Sunnah, lalu diberi pemahaman. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang akan diberi kebaikan karena kita sedang mempelajari ad Maka mempelajari adzim itu suatu amal yang paling penting dalam Islam. Ya, sebab semua amal itu harus didulu dengan ilmu. Al ilmu qabla amal. Ilmu sebelum amal. Yang dimaksud ilmu yaitu tatanan syariat, yaitu hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi sebelum amal mesti kita ada ilmu. Karena apa? Setiap perbuatan kita ini harus diatur dengan syariat. Inilah pentingnya. Jadi tidak ada kehidupan yang baik di dunia ini tidak ada kehidupan yang teratur di dunia ini kecuali kehidupan yang diatur dengan syariat Islam, bukan yang lain. Bohong semua itu yang lain itu. Aturan-aturan buatan manusia itu bohong semua. Sosialis, nasionalis, komunis, untuk ngatur hidup itu merusak tatanan yang bisa mengatur tatanan syariat ini wajib ditanamkan dalam hati kita. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini saya ingin menerangkan terlebih dahulu tentang masalah iman. Karena hubungannya masalah syariat itu adalah masalah iman. Allah berfirman, Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika musaddiqun innamal mu'minuna sebenarnya yang disebut orang mukmin itu orang mukmin yang sejati itu orang mukmin yang sesungguhnya itu hanyalah alladzina amanu billahi wa rasulihi orang yang benar-benar beriman percaya kepada Allah dan Rasulnya summalam yartaku kemudian tidak ragu-ragu ini kuncinya percayanya kepada Allah dan Rasul itu tidak ragu-ragu yakin benar Pokoknya kalau saudara tadi Allah dan Rasul benar akal memahami atau belum memahami. Pokoknya kalau ada perintah Allah dan Rasul benar. Nggak perlu diselidiki. Nggak perlu didiskusikan. Itu benar, harus diamalkan. Begitu. Karena apa? Karena Allah itu kebenarannya mutlak. Karena Islam itu konsepnya Allah. Allah itu ilmunya tidak terbatas. Maka Allah itu setiap bersabda mesti benar. Setiap berfirman mesti benar. Tidak mungkin keliru, tidak mungkin. Oleh karena itu harus dipercayai 100%. Ini mukmin. Sumalan yartabu. Ya. Maka para sahabat Nabi kalau akan belajar tafsir itu modalnya iman dulu. Modalnya harus syaratnya kamu harus iman dulu apa yang diceritakan dalam Quran ini benar mutlak, tidak ada salahnya. Kadang-kadang nanti menjumpai ayat yang akal belum bisa memahami. Ketika akal tidak bisa memahami yang berbicara i, iman. Ini iman. Ya, seperti sekarang ini dirusak. Keyakinan iman macam ini dirusak oleh itu. Jil itu jaringan apa itu Islam liberal itu alatnya orang kafir itu untuk robak-robak iman lalu Quran itu dikatakan kebenarannya relatif kebenarannya Quran itu positif kebenarannya mutlak tidak ada salahnya ya dan berlaku sampai hari kiamat semua hukum yang ada dalam Quran itu paling modern. Tidak ada hukum lebih modern daripada Quran. Tidak ada. Hukum manusia tidak ada yang modern seperti Quran. Bagaimana Ustaz? Hukum modern itu ada yang kecum itu kalau orang mencuri dipotong tangan. Masa modern itu kan tidak pri kemanusiaan. Itu kan akalmu bicara begitu. Modern itu apa toh? Kalau hukum dikatakan modern itu satu biayanya murah, dua hasilnya memuaskan. Dampaknya memuaskan. Itu hukum modern. Biayanya murah, tapi hasilnya memu memuaskan. Nah, coba saya contohkan saja modernnya hukum dalam Islam. Misalnya ada orang mencuri. Ada orang Islam tidak semua mencuri dipotong tangan. Kalau orang mencuri karena lapar, tidak apa-apa, dimaafkan. Tapi mencuri karena tomak, ya sudah punya villa dua tapi ingin villa dua punya dua ingin jika kalau bisa sak Indonesia mau dikuasai kan begitu itu dunia ya akhirnya lalu korupsi mencuri akhirnya harus dipotong tangan potong tangan setelah terbukti dikumpul ke umat biasanya sholat tapi Jumat ya kemudian saat dibacakan pengakuannya dan sebagainya bukti-buktinya dilaksanakan potong tangan pemerintah hanya membiayai membayar dokternya ya potong tangan itu kemudian obatnya sedikit Ya, itu saja biayanya. Paling mau biaya hakimnya. Sudah, selesai. Dampaknya, kapok betul pencuri itu. Ayo kamu mencuri tanganmu yang kedua nanti. Kapok-kapok betul. Sudah, sudah tidak, tidak akan lagi punya pikiran mencuri. Itu bagi pencurinya. Bagi yang melihat, berpikir seribu kali. Kalau saya akan mencuri seperti itu nanti sepi tidak Satu korban mungkin 10 tahun tidak datang mencuri. Itu modern. Tapi coba hukum jahiliyah ini, hukumnya orang bodoh ini. Ya, yang dipakai di Indonesia, dipakai di dunia buatan orang kafir. Orang mencuri perampok dimasukkan penjara. Tok, 10 tahun. Saya pernah jumpa perampok-perampok itu memang saya pernah mondok di penjara. Jadi perampok-perampok itu Iya betul, saya nasehati Saudara, kamu itu salahnya apa? Merampok pak. Nah, coba, kamu kan sekarang ini di penjarakan macam ini. Apa kamu itu jangan merampok lain kali yang baik lah. Kalau sini kan kamu susah di penjarakan, Anak ismu susah loh, bapak salah paham katanya. Salah paham bagaimana? Penjara ini adalah rumah istirahat kami katanya. Jawabnya macam itu coba. Iya. Jadi sudah pemerintah memberi makan selama 10 tahun kan pemerintah ngingoni itu 10 tahun. Ya. Tapi hasilnya dia keluar makin pintar lagi ngelantoknya. Belajar pada yang lain-lain yang lebih pengalaman yang sudah S3, S2 merantok itu. keluar lebih hebat lagi ngelantoknya. Jadi sudah pemerintah ngingoni 10 tahun, keluar tidak kapok. Lah itu hukum hukum jahiliyah itu lain dengan hukum Islam, ya kan? Jadi hukum Islam itu hukum yang paling modern. Nah ini, ya, ini satu contoh satu saja, belum yang lain-lain. Jadi saudara-saudara sekalian, maka sekali lagi hukum Allah, hukum yang paling benar secara mutlak itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kebenaran yang mutlak tidak perlu diragukan, ya. Kalau ada orang menolak Quran dan Sunnah, imma dia itu bodoh, imma dia memang hatinya tertutup. tertutup. Itu saja. Tidak lebih dari itu ya. Nah, dia itu menjadi aparatnya iblis. Semua orang menolak syariat Islam itu aparatnya iblis. Betul, ya. Ya saya tidak menghina, itu memang betul. Memang dia terhina ya. Memang iblis itu sudah berjanji pada Allah minta diberi umur panjang sampai hari kiamat. Apa programnya untuk menggoda manusia, menyesatkan manusia supaya sesat masuk neraka bersama dia. Dia menolak sama sekali. Nah, ini orang kafir. Inilah saudara-saudara sekalian. Maka orang kafir, orang itu kalau tidak percaya pada Quran, program hidupnya saja juga lain. Pandangan hidupnya itu lain. Orang kafir itu hidup untuk makan. Itu orang kafir hidup untuk makan. Walladzina kafaru ya'kuluna wa tahun kama ta'kulul an'am wan naru asfalahum. Orang kafir itu hidupnya hanya makan dan bersenang-senang. Jadi sudah salah dia mandang hidup itu. Hidup pikirannya untuk makan. Maka kalau orang kafir, kalau anak-anak, baik eh, putra pun putri nanti diberi kesempatan misalnya bisa sekolah ke barat, coba lihat Kerjanya hanya makan dan bersenang-senangnya di masjid bersenang-senang itu ya sama tak di sini adalah maksiat. Maka kalau dia punya negara mesti ada program klub malam. Kemudian apa namanya? judi. Itu memang pandangan hidupnya begitu. Makan dan bersenang-senang. Jadi keliru hidup hanya untuk itu. Tapi kalau orang Islam tidak berkat bimbingan Quran, makan itu untuk hidup. Lain loh ya. Hidup untuk makan sama makan untuk hidup. Kita makan itu untuk keperluan hidup. Lalu hidup untuk apa? Hidup untuk ibadah. Hidup untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, nah, ini bimbingan Islam. Kalau sana hidup untuk makan. Kalau kita makan untuk hidup. Hidup untuk ibadah. ibadah. Lain jauh sekali. Yang satu gelap, yang satu ter terang Sadaqallahul Azim. Ya. Maka marilah benar-benar kita mempercayai Al-Quran ini benar-benar. Jadi itu tadi definisi orang beriman. Innamal mu'minuna alladziina amanu billahi rasuli summa lam yartabu. Kemudian tidak ragu-ragu. Contoh tidak ragu-ragunya orang beriman. Ibrahim. Ini contoh yang paling tinggi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah diperintah oleh Allah setelah istrinya baru melahirkan diperintah untuk meletakkan menempatkan istrinya itu di padang pasir yang tidak ada tumbuh-tumbuhan adanya pasir dan batu dan rumput kering Diwajin ghairi di zara'in inda baitikal muharram suruh meletakkan di sana. Istri baru melahirkan anak kecil diletakkan di sana dikasih sedikit bekal. Akal mana bisa terima? Tapi Ibrahim sampai nawak kok Karena apa? Perintah Allah mesti benar. Bagaimana benar orang baru melahirkan anak masih kecil nanti kalau kehausan bagaimana ini perintah Allah mesti benar. Ya? Sami nawak kok Ketika istrinya sudah dilepaskan sana Ibrahim mau, balik ditanya, baik Ibrahim, Tuhan meletakkan saya, istrimu dan anakmu yang baru lahir di sini ini istihad kemauan Tuhan atau ini perintah Allah? Jawabnya satu, itu perintah Allah. Tapi karena istrinya imannya tidak ragu-ragu juga, kalau ini memang perintah Allah, saya yakin Allah tidak menyanyiakan. Nah, itulah sejarah sampai ada air zam-zam itu sejarahnya ada sendiri. Itu. Iya. Jadi kalau kita ragu-ragu ada perintah itu saja saya tidak masuk akal. Setelah Ismail besar ada perintah yang akan tidak bisa terima lagi. Anak satu-satunya sudah besar diperintahkan sembelih. Ayo sembelih anakmu Ibrahim. Sekali lagi Ibrahim tidak akal yang bicara tetapi iman. Sami'na wa ta'na. Ini perintah Allah mesti benar. Mau dilaksanakan betul. Ya, korban ya. Saya kira semua sudah pernah mendengar. Tapi di sini kita ambil sisi begitulah contoh iman yang tidak ragu-ragu. Jadi jangan dihubung-hubungkan perintah Allah dengan manusia. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj di Isra dan Mi'raj Nabi pada waktu itu bercerita kepada orang Mekah tadi malam saya di diisrakan dan di kan. dari Masjidil Haram diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina naik ke langit PP satu malam kalau orang sekarang barangkali masih bisa sedikit karena sekarang ini teknologi tinggi. Orang bisa membuat kendaraan lebih cepat dari suara, mungkin lebih, lebih cepat dari cahaya nanti ya. Tapi orang dulu nggak masuk akal sama sekali itu. Pergi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa paling cepat naik kuda itu satu bulan. PP itu perlu dua bulan. Ini Muhammad bilang dari sini tongkat naik langit lagi PP satu malam. Mana bisa terima akal? Pada waktu itu goncang. Banyak umat Islam yang goncang. Tapi ketika orang Quraisy merasa punya isu yang ampuh untuk menggoyangkan sahabat-sahabat Nabi yang besar termasuk Abu Bakar Siddiq, didatangi Abu Siddiq. Ini loh, temanmu yang mengaku nabi membawa cerita macam gini gini gini gini didengar saja lah begitu betul kan iya betul itu betul cerita Muhammad kalau tidak percaya mari sekarang kita kalau memang itu betul cerita Muhammad kalau yang cerita itu Muhammad lebih dari itu benar maka Abu Bakar disebut asid selalu membenarkan ini iman yang tidak ragu Jadi hati-hati sekarang ya. Jangan sekali-kali kalau sudah syariat itu diperhitungkan dengan macam-macam. Oh ini pluralitas negara kita, ini negara ini, negara ini, negara itu wahyu setan itu. Orang beriman sami'na wa Ya, syariat benar. Ini kebenaran iman. Jadi kalau sudah perintah Allah dan Rasul benar dan paling modern. Wanita yang paling modern itu yang bagaimana? Wanita yang berakhlak dan kalau keluar rumah menutup aurat. Itu wanita yang modern. Bukan wanita yang membuka aurat. Wanita yang membuka aurat itu menuju kepada mendekati kebudayaan binatang. Binatang kan tidak pakai baju. Malah kadang-kadang ada yang pakai baju bulunya itu. Anjing itu kan bulunya besar itu. Ada yang pakai baju. Ini manusia ingin telanjang lagi. Ya. Oleh karena itu, percayalah, kita berimanlah bahwa semua syariat Islam itu kebenaran mutlak dan paling modern semua ajarannya. Di sampai hari kiamat. Ini namanya iman tidak ragu, ragu, sumalam ragu. Oh, itu namanya fundamentalis itu. Islam garis keras. Islam kontamin, dalis, Islam fanatik teroris ya, mulutnya orang kafir sudah dulu begitu Nabi Muhammad dikatakan gila kok siapa orang yang lebih baik dari Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu belum menerima wahyu dihormati betul oleh orang-orang Quraisy dihormati semua orang senang nggak ada orang yang tidak senang kepada Muhammad sebelum jadi Nabi sampai diberi gelar apa? Al Amin dipercaya, tidak pernah hianat. Orangnya akhlaknya mulia, suka menolong orang, tidak ikut menyembah berhala, suka menolong orang. Kalau dititipi barang sangat amanah, tidak pernah berkhianat sampai diberi gelar Al-Amin. Ketika orang Quraisy bertengkar waktu memperbaiki Ka'bah untuk menaikkan Hajar Aswad itu, itu bertengkar. Siapa di antara kita yang berhak memegang menaikkan itu? Karena itu dianggap pekerjaan mulia. Ketika itu Muhammad keluar dari masjid, mereka sepakat ditunjuk untuk menjadi hakimnya. Begitulah orang Quraisy memuliakan Muhammad bin Abdullah sebelum jadi nabi. Tapi begitu Muhammad mengajarkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Apa yang keluar dari mulut orang Quraisy Bahkan pamannya sendiri lak ya Muhammad alihada jamak tanah Celaka kamu ya Muhammad Apakah untuk ini kami kamu kumpulkan jadi Muhammad mulai mendapatkan cercaan justru ketika mengajarkan Islam. Jadi kalau saudara nanti dicerca saudara berpegang teguh, anak-anak berpegang teguh kepada Quran Sunnah, lalu mendapat cercaan dari orang kafir, bersyukurlah pada Allah. Itu rahmat Allah. Ya. Kalau disenangi orang kafir malah naudzubillah menjalik. Ya. Disenangi orang kafir, naudzubillah. Kalau kamu disenangi jasbus dari Amerika itu, naudzubillah menjalik. Sebab kau disenangi setan. Ya. lalu dibenci, alhamdulillah. Kalau dibenci oleh orang kafir. Nabi Muhammad juga dibenci, apalagi aku ya. Nabi Muhammad juga dikatakan syairun majnun tukang sihir dan gila bahkan seluruh nabi-nabi mulai Nabi Nuh ya sampai Nabi Muhammad semua tidak ada yang lepas dari cercaan orang kafir syairun majnun <laughs> ya. Nah, jadi kalau kita hanya diberi gelaran teroris, Islam fundamentalis, fanatik, ya, nah itu nggak apa-apa masih ringan itu. Ya kamu juga fanatik. Hanya saya fanatik benar, kamu fanatik batil. Sama fanatiknya, gitu aja jawabannya. Nah, kalau dia tidak fanatik, nggak mungkin akan mengamalkan kita ya kan? Nah, itu. Tapi dia fanatik mau narik kita kepada dia kan gitu. Kalau kita diterca macam-macam. Jadi, saudara-saudara sekalian, anak-anak santri, santriwati sekalian, jadi tercaan orang kafir karena terhadap kita kalau kita memegang Islam benar-benar tidak usah dikhawatirin semua nabi-nabi juga diterca ya itu malah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ini jangan takut oleh karena itu wajib kita fanatik kepada Islam wajib kita pegang teguh kepada Quran Sunnah fanatik kita yakin tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di dunia ini kecuali Quran Sunnah walau karihal kafirun walau karihal musyrikun meskipun orang kafir tidak suka Meskipun orang musyrik tak suka. Begitu. Jadi jangan cari ridhonya orang kafir di dalam memegang Quran. Sekarang orang Islam ini banyak kena penyakit muda. Nah, lemah di dalam memegang di iman. Inilah iman. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau sudah iman, kalau kita ini sudah memegang iman seperti tadi, itu mesti sunatullah ada ujian. Jadi bukan mulus. Mesti ada ujian. Mesti ada rintangan, ada musibah. Tapi musibah yang baik. Musibah di jalan Allah. Jadi mesti ada musibah. Akhasiban nasu ayyutaraku amana ayakulu amana wa hum la apa manusia itu dibiarkan kalau mengatakan aku beriman dia tidak diuji walakot fatanna dan latihan qablihim fala ya'lamanna latihan asodaku walayan amal kadibin sungguh orang beriman yang lalu itu telah di, diuji oleh Allah maka dengan ujian itu oh, Allah akan membuktikan orang yang benar pernyataannya dan yang salah orang dulu diuji seperti ashabul kahfi Ashabul Kahfi itu anaknya orang pejabat-pejabat hidupnya mewah. Tapi setelah dia beriman kepada Allah, dia diberi ancaman oleh raja karena dia anaknya penguasa. Jadi tidak langsung dipegang, diingatkan dulu. Kalau kamu masih tetap memegang agama baru itu, percaya kepada Tuhan yang namanya Tuhan, bukan agamanya raja, kamu akan dipenjarakan. Lalu mereka hijrah ke gua. Itu ujian iman dari rumah yang mewah masuk dalam gua, gua rela Tukang sihirna Fir'aun. Ya. Ketika dia itu beriman kepada Musa, diancam hukuman mati, yaitu dipotong tangan dan kakinya bersilang, lalu disalib di pohon kurma. Ada dalam Quran semua ceritanya. Ya, ini karena waktunya sedekat, lebih besar saja. Ya. Jadi, setiap iman itu mesti ada ujian. Oleh karena itu, kalau kita kena musibah karena iman, kita tidak boleh kecil hati. Ada karakteristik, ya, karakteristik. Tidak boleh kecil hati. Yaitu karakteristik mujahid, orang beriman itu kalau kena musibah, wa ma wahnu lima sabang fisabilillah. Mereka sama sekali tidak kecil hati karena kena musibah di jalan Allah. Wa ma do'ufu, tidak lemah semangat wa mastakanu pantang menyerah. Nah, ini sifatnya orang beriman ya. Jadi kalau kena musibah karena pegang iman, tidak kecil hati, tidak lemah semangat, pantang menyerah. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ayat tadi, kalau sudah iman itu begitu, iman itu sudah betul-betul tidak ragu-ragu, mesti menimbulkan sikap wajah wajahadu di amwali wa anfusihim fisabilillah. Hidupnya untuk berjuang, hidupnya untuk berjuang dimulai dari perjuangan pendidikan di dalam menegakkan Islam sampai kepada dakwah, sampai kepada jihad perang melawan orang kafir di dalam memerangi Islam. Jadi, iman yang benar itu akan menimbulkan akan mewujudkan sikap untuk terus-menerus berjuang di jalan Allah. Maka ulama menasehati kita, iskariman, aumut saida Hiduplah mulia. Hidup mulia itu apa? Hidup yang diatur dengan syariat. Kalau belum bisa diatur dengan syariat secara sempurna, dipenuhi hidupnya untuk berjuang, menegakkan syariat. Itu hidup mulia. Kesibukannya itu menegakkan Islam. Siang malam, baik dia orang kaya, orang miskin, orang kuat, orang pejabat, untuk Islam. Jadi presiden untuk Islam, jadi bupati untuk Islam, jadi lurah untuk Islam. Ya, jadi apa saja semua digunakan untuk lillahi kalimatillah. Itu namanya hidup mulia. Aumut sahijan Kalau sudah hidup mulia, insya Allah matinya sah, Sahid. Nah kalau kita iman yang begitu lalu bisa mewujudkan jihad fisabilillah baru ditutup ayat itu ula humus itulah mereka itulah orang-orang yang benar yakni benar pernyataannya ya mudah-mudahan kita termasuk orang beriman seperti yang difirmankan oleh Allah ini. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh tolakul ilmi, terutama kepada anak-anak, santri, baik yang putra maupun yang putri, bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Kamu sekarang ini sedang diberi kesempatan oleh Allah untuk diberi kebaikan. Kalau seandainya ada rasa tidak kerasan itu bisian setan, ya, bisian setan. Ya saya bicara begitu, saya itu ngalami mondok dulu ya. Saya dulu mondok di kantor namanya. Itu berapa kali tidak merasakan setan kan. Nah, kan terus jalan. Ya hari tidak merasakan setan. Kan? Makan tidak enak, air setan. Semua enak di dalam pondok. ya Meskipun hanya dengan cara, Iya, saya dulu kalau mondok, jajan yang paling enak di warung itu yang paling enak. Itu yang paling enak itu namanya lemek. Lemet itu dari pohon, dikasih kopi merah, terus dibungkus daun pisang, lalu dikukus. Itu itu makanan yang paling enak. Semua nikmat, garam nikmat. Kopinya itu bukan kopi, tapi beras yang dia apa? Beras yang digoreng itu kan menjadi gosong, kan anggota hitam, ya kan? Nah itu terus tumbuh itu kopinya. Tapi nikmat semua karena di pondok. Kalau tidak percaya tanya Ustaz Rosidi kalau sekarang enak ya, kita sudah enak. Oleh karena itu, jangan sampai tidak kerasan karena urusan dunia rugi, ya, rugi. Oleh karena itu, mari kita syukuri nikmat Allah ini. Betul-betul anak-anak belajar baik-baik di pondok, hafalkan Quran kalau mungkin pelajari Quran pelajari Lugatul Arabia Alhamdulillah ustadz-ustadz kita sekarang sudah lengkap di sini kamu ini sedang mendapat rahmat dari Allah SWT oleh karena jangan sekali-kali ada pikiran tidak kerasan kalau ada pikiran tidak kerasan pasti ada untuk bilang dalik ini setan ini Ya, begitu ya mudah-mudahan keterangan yang singkat ini bermanfaat bagi kita sekalian dan mudah-mudahan doa oleh Allah Subhanahu wa taala aku lupa lihat dan astaghfirullah li wa rabbil alamin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.